wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd kita lanjutkan kita minhajal firqatin najiyah di mana tadi sebelum isya kita membahas sebuah pertanyaan atau membacakan sebuah pertanyaan yaitu yang ditujukan kepada Muhammad Kutub di sini sebagian mengatakan bahwasanya Islam akan kembali dari arah hakimiyah. Dari arah harus ditegakkannya hukum Islam, syariat Islam. Sementara yang lainnya mengatakan akan kembali Islam itu dari jalan mengoreksi akidah, meluruskan akidah, kemudian tarbiyah jamaiyah. Dari arah tarbiyah jamaiyah mentarbiah secara apa? E, secara dan umum. Fa'ayyuhuma asah mana di antara keduanya yang lebih lebih sahih, lebih benar. <clears throat> Maka jawabannya min aina ta'ti hakimiyah? Dikembalikan. Justru kemudian apa? Boleh bertanya, dari mana bisa didatangkan hakimiyah? Dari mana bisa kita ini mendatangkan hakimiyatullah ditegakkannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin bisa ditegakkan hukum Allah, syariat Allah di muka bumi ini? Fil ardi. Illam yakun jika seandainya tidak ada du'atun yusahihun al-aqidah. Para dai yang justru mengoreksi dan membersihkan, meluruskan akidah. Seandainya tidak ada mereka tidak akan pernah bisa ditegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Dan bukti yang ada itu justru apa? Menunjukkan bahwasanya sepanjang perjalanan sejarah justru yang bisa membawa kepada ditegakkannya hukum Islam, syariat Allah, hakimnya Allah adalah para dai, para nabi, para rasul dan pengikut para rasul, para ulama yang mereka meluruskan akidah, mengoreksi akidah umat. Nah, ini sehingga justru sebenarnya yang berperan nah, ini yang berperan paling utama dan paling di depan yang mewujudkan dan bisa merealisasikan ditegakkannya hakimnya Allah itu adalah para para dai tauhid para dai yang menyuruh kepada tasihil akidah tasihil akidah du'atun yusahihun al akidah wa yu'minuna imanan sahihan Kemudian mereka itu beriman dengan iman yang lurus, iman yang benar. Wa yubtaluna fi fayasbirun. Yaitu mereka-mereka orang-orang yang yubtalun diuji. Eh, ini dicoba di <clears throat> difitnah dengan berbagai fitnah fi dinihim di dalam din mereka, dalam agama mereka. Fayasbirun, maka mereka bersabar. Dan demikianlah kenyataan yang terjadi di sepanjang sejarah manusia. Ditegakkannya hukum Allah, syariat Allah, hakimiyah Allah di muka bumi ini adalah justru karena para dai yang dipimpin oleh para nabi yang mereka mendakwahkan akidah pertama kali. Bukan meneriakkan eh, tegakkan syariat Allah, tegakkan hukum Allah, potong tangan, tegakkan eh, hukum rajam, tegakkan dan sebagainya tapi justru mereka adalah para dai, para duat yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah SWT, meluruskan akidah mereka, mendudukkan <clears throat> dan kemudian membenarkan mengoreksi akidah yang selama ini adalah salah dan dan batil. Ini kesyirikan yang merajalela di umat. Wa yujahiduna fi sabilillah. Lalu mereka berjihad fi sabilillah sehingga urutannya bukanlah kemudian berteriak jihad pertama kali. Para nabi dan rasul pertama kali ketika mereka berdakwah tidaklah apa? Jihad. Nah, ini kaum muslimin mereka belum siap untuk diajak berjihad. Mereka harus dikoreksi awalan yang pertama kali adalah akidahnya. Ketika diteriakkan jihad kepada mereka kaum muslimin yang belum siap, dari mana mereka bisa eh, bisa menyiapkan diri mereka? Jihad adalah darwatu sanamin Islam. Jihad adalah puncak tertinggi amalan dalam Islam. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi apakah dakwah kemudian karena darwatu sanamin Islam, jihad adalah darwatu sanamin Islam. Lalu kemudian ini yang pertama kali kita sampaikan. Apakah demikian? Ya ini. Membangun suatu rumah tidak mungkin Eh, kita dengan mengatakan atap adalah yang paling tinggi yang harus didahulukan, yang melindungi eh, yang melindungi rumah itu. Kita katakan memang benar atap adalah apa? Eh, adalah yang melindungi rumah dari berbagai mara bahaya, dari berbagai hujan. Ya ini, dari berbagai angin yang kencang. Nah, ini adalah apa? Adalah atap yang melindunginya. Tetapi apakah kemudian karena dengan alasan yang paling tinggi ini darwatu sana min Islam ibaratnya jihad adalah apa? Eh, adalah punuknya. Sebagaimana atap adalah apa? Eh, puncak yang paling tinggi dari rumah. Apakah kita membangun atap dulu? Ngawang begitu. Nah, ini. Apakah mungkin demikian? Nah, mimpi. Nah, ini. Mimpi kalau kita apa? Oh, kita teriakkan jihad, jihad, jihad. Sementara fondasi rumah, tiangnya, temboknya, dan seluruh apa eh, yang dibangun di, di bawahnya ini belum belum dibangun dan belum belum kokoh tidak mampu untuk me, eh, <clears throat> menanggung beban berupa atap. Jihad itu terlalu berat seandainya belum dibangun masalah apa? Akidahnya, tauhidnya. Kaum muslimin masih banyak mereka itu berharap dan masih banyak mereka itu berdoa kepada selain Allah. Masih banyak berbuat kesyirikan, masih banyak memakai jimat, masih banyak yang memakai dukun, masih banyak yang datang ke kuburan untuk meminta. Ini masih banyak yang mereka bersaj memakai sesajen, dan e, meyakini khurafat, takut seandainya apa ada di eh, di satu jalan gelap kemudian ada apa? Ada gendruwo, ada apa namanya penampakan-penampakan. Ini kaum muslimin terlalu banyak yang mereka masih apa? Masih demikian takutnya dengan jin, makhluk yang di bawah mereka. Terlalu banyak kalau hanya dikumpulkan eh, di prosentase kaum muslimin yang memiliki ke keyakinan dan memiliki kekokohan akidah. eh, ini tidak gentar. Kalau seandainya seorang muslim itu sudah takut dengan jin, yang namanya jin, nah ini dengan apa? Gendruwo dan sebagainya. Menghadapi musuh yang apa? Yang ada di medan perang ini jauh lebih apa? Eh, lebih takut. Nah ini. Karena apa? Ini sesuatu yang sesuatu yang apa? Eh, sesuatu yang nyata. Nah, ini. Di hadapan mereka. Sementara mereka takut dengan apa yang namanya yang namanya jin dan yang namanya apa? Eh, berbagai macam kurafat Nah, sementara itu yang sekarang banyak dijejalkan di umat ini. Yang dijejalkan di, di berbagai mass media, di televisi, di berbagai surat kabar, nah, ini tabloid. Ini tambah banyak nah, ini tidak seperti zaman eh, era sebelum ini. Itu mereka apa? Semakin gencar mendakwahkan yang namanya budaya mistik dan keyakinan-keyakinan kurafat dan syirik. Budaya syirik kurafat ini apa? Nah, istilahnya TBC ya. Nah, ini. Nah, eh, kurafat dan berbagai macam takhayul itu banyak kemudian menyebar dan semakin terkenal. Yang dulunya mungkin orang tidak paham dan tidak tahu menahu masalah itu, sekarang ini menjadi apa? Nah, menjadi banyak yang yang tahu atau banyak yang tambah takut. Nah, ini Apakah ini yang harus diteriakkan jihad kepada mereka kaum muslimin? Tegakkan hukum Islam. Ya ini, tegakkan apa syariat Islam. Kaum muslimin sendiri yang akan menolaknya. Dan ini terbukti. Nah, ini jelas apa? Terbukti. Ya ini syariat Islam menutup aurat. Terlalu banyak kaum muslimin yang mereka sendiri apa? Tidak siap untuk menutup aurat mereka. Apakah kemudian tegakkan daulah ini? Kalau nggak ditegakkan daulah, nggak akan mungkin bisa mewajibkan kaum muslimin untuk memakai memakai hijab mereka. Nih. Ini semuanya adalah khayalan. Sebuah apa? Sebuah khayalan. Nah, ini sebagaimana tadi membangun atap dulu, baru apa? Baru nanti urusan akidah belakangan. Akidah adalah fondasi. Nah, ini justru itulah yang harus di, dibangun pertama kali. Justru syariat Islam, hukum Islam, hakimiyah itu adalah merupakan hasil atau merupakan bangunan atap atau apa tembok yang itu diterapkan setelah fondasinya ini sudah kokoh. Baru kemudian diberikan tiangnya. Dan tiangnya Islam adalah rukun Islam itu sendiri. Nah, dan fondasinya adalah rukun iman. Kalau ini tidak dibangun duluan, rukun iman yang merupakan fondasi dan rukun Islam yang merupakan tiang, maka atap dan berbagai macam eh, <clears throat> berbagai macam eh, apa, bangunan ini tadi tidak akan kokoh. Karena kokohnya suatu bangunan itu akan bisa dilihat dari fondasi yang dibangun. Hmm. Kalau membangun satu tingkat, fondasinya nggak perlu di, diketuk terlalu dalam. Tapi kalau seandainya fondasi yang mau dibangun ternyata ditancapkan dengan memakai alat apa ini, Bu? Nah, ini yang ditancapkan di pasak bumi. Ini jelas tidak mungkin membangun rumah satu tingkat atau dua tingkat. Iya nggak kita lihat? Kita akan apa? Langsung kita akan mengetahui bahwasanya yang dibangun mesti adalah apa? Gedung yang apa? Semakin tinggi. Semakin dalam pondasi yang dibangun, maka akan semakin tinggi bangunan yang bisa dibangun di atasnya. Semakin dangkal fondasi yang dibangun, eh, maka akan semakin apa? Eh, semakin eh, eh, sedikit atau semakin apa? Kecil bangunan yang ada di atasnya dan ini semua orang akan bisa mengetahui dan memahaminya. Sementara akidah adalah ibaratnya adalah fondasi. Dan ini adalah fondasi asas. Nah ini. Maka tidak mungkin eh, fondasi itu dibangun belakangan atau dikesampingkan. Nah ini dikesampingkan. Sehingga dana terbesar justru eh, yang paling inti dan paling utama adalah apa? adalah adalah apa? <clears throat> adalah untuk membangun akidah. Ya ini, ini jika apa? Jika seorang mau berpikir maka jelas dia akan akan memahami hal ini. Bahwasanya akidahlah yang paling apa? Pertama kali harus didakwahkan, harus disampaikan sebelum hakimiyah. Yujahiduna fisabilillah fayuhakkamu dinullahi fil ard. Maka dinullah itulah yang akan di ya, ditegakkan di muka bumi ini. Nah, ini Allah lah yang akan menegakkan hukum Islam di muka bumi ini. Karena itu adalah sebuah hasil. Hukum Islam bisa ditegakkan adalah hasil dari apa? Perjuangan akidah. Qadiyatun wadihatun jiddan. Sebenarnya ini adalah suatu perkara permasalahan yang sangat jelas, gamblang. Sangat gamblang sekali. Nah, ini. Dan orang yang paling bodoh sekalipun bisa memahami hal ini. Nah, ini bisa Pak? memahami, memahami. Orang yang bodoh, orang yang bahkan anak kecil, eh, ketika dikatakan ini dibangun apanya dulu, atapnya dulu, masa? Eh. Orang akan apa? Berpikir, ya tak? Berpikir. Anak kecil, eh, anak yang sudah bisa apa? Sudah bisa me, sudah bisa diajak berpikir. Artinya sudah memah- sudah paham. Maka dia akan heran, masa dibangun atapnya dulu? Apakah bisa nanti berdiri pakai apa? Eh, berdiri pakai apa? Eh, ini rumah nanti apa? Eh, kok bangunnya bagaimana? Kok dengan atapnya duluan? Nggak mungkin. Anak kecil pun akan bisa memahaminya. Ini sehingga sehingga perkara yang sangat gamblang sangat jelas sekali. Nah ini tinggal apa? Tinggal seorang ini apakah dia betul faham dan dia ini mau menjalankannya atau tidak? Apakah dia yakin? Apakah tidak? Nah ini ini masalahnya. dia tunwah dia tunjidan ya'til tilhaki minas sama' hakim itu tidaklah langsung datang eh, dari langit ma yatanazzalu minas sama nah ini <clears throat> yaitu apa <clears throat> apa yang turun dari langit wa kullu syai'in ya'ti minas sama semua itu turunnya dari langit lakin bijuhdin minal bashar semuanya hukum Allah SWT itu telah turun dari langit akan tetapi itu adalah dengan perjuangan dari manusia perjuangan dari manusia. Allah akan menurunkan hakim. Allah akan menurunkan hakimiyah, kekuasaan. Allah akan menurunkan uh, kekuatan pada kaum muslimin, bantuan pertolongan uh, Nasrullah itu dengan usaha manusia. Faradallahu alal bashar. Allah mewajibkan hal itu kepada manusia. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, "Walau yasha'Allahu lantasra tasra Seandainya Allah menghendaki, orang minhum. Sungguh maka kaum muslimin itu eh, pasti akan apa diberikan kemenangan oleh Allah, ditolong oleh Allah swt Itu sudah merupakan apa? Janji Allah Subhanahu wa taala. Langsung pun Allah bisa. Allah sangat mampu untuk menghancurkan kaum kafir yang ada di muka bumi ini. Dengan satu kali apa? Eh, satu kali pukulan saja. Eh, satu kali tiupan angin yang Allah ciptakan maka hancur semuanya orang kafir. Allah mampu. Allah mampu membinasakan semua orang kafir di muka bumi ini satu kali. Nah ini. Semuanya binasa. Dalam satu apa? Eh, satu pukulan. Gempa bumi ataukah dia apa? Ataukah dikasih hujan ataukah dikasih angin, dikasih teriakan atau suara yang melengking sebagaimana kaum apa? Kaum Samud atau kaum Ad. <coughs> Allah sangat mampu untuk eh, melakukannya. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh Allah? Kenapa Allah membiarkan orang kafir? Ya ini. Dan kenapa Allah tidak segera menolong kaum muslimin? Ya nggak di sini? Ini pertanyaan yang besar. Oleh karena itu dijawab dengan ayat ini. Walau yasha'allahu lan minhum. Seandainya Allah menghendaki, pasti mereka sudah ditolong oleh Allah. Mereka pasti menang dari orang kafir. Walakin tetapi ya ini. Walakin tetapi kata Allah, liyabluwa ba'dukum bi ba'din. Allah itu ingin menguji sebagian dengan sebagian yang lain. Allah ingin menguji kaum muslimin dengan adanya kaum kafir. Bagaimana mereka menghadapi, bagaimana mereka bersabar, bagaimana mereka berdakwah. Eh, Dan inilah sebenarnya tujuan Allah Subhanahu wa taala eh, tidak kemudian eh, dengan langsung Allah kemudian memberikan pertolongan kepada kaum muslimin Secara apa? Sekaligus ini dalam rangka justru untuk me menguji keimanan, menguji kekuatan kaum muslimin, apakah mereka siap menerima bantuan dan pertolongan Allah. Nah ini, karena permasalahannya bukan pertolongan pada saat itu, tapi bagaimana setelahnya. Apakah mereka tetap istiqomah di atas apa? Nah, di atas jin ini ataukah tidak? Maka banyak di antara pertolongan Allah. Lalu kemudian seperti halnya kaum Yahudi Bani Israel yang mereka diberikan pertolongan, diberikan bantuan oleh Allah SWT dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini diseberangkan oleh apa? Eh, oleh Allah. Eh, Nabi Musa mengumpulkan tongkatnya. Nah, ini Bani Israel yang mereka di, eh, di ada di bersama dengan Nabi Musa, ikut bersama Nabi Musa dan mereka berjalan me, menyusuri apa? Eh, menyusuri lautan yang sudah terbelah ini tadi yang terbelah dengan eh, dua belas celah sehingga dua belas jalan terbentuk dari apa dari air ini tadi coba bayangkan dua belas jalan ini tersibak dua belas apa celah jalan ini tadi masing-masing kobilah Bani Israel dua belas kobilah itu mereka melewati semuanya masing-masing kobilah satu jalan nah, ini sampai akhir di eh, sampai akhir di ujung laut merah nah, ini di pantai lalu kemudian Firaun ditenggelamkan tapi apa yang terjadi setelah itu? Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Bani Israel setelah sampai justru mereka mengatakan kepada Nabi Musa, eh, "Ij'alana ilahan kama lahum alihah." Nah ini, bikinkan kami sesembahan. Nah ini Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, ini setelah di diseberangkan oleh Allah. Coba bayangkan. Nah, ini dengan mudahnya Allah itu memberikan pertolongan kepada Bani Israel. Nah, dengan demikian apa? Begitu mudahnya ketika mereka apa? Ditindas oleh Firaun dan kemudian mereka eh, dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Musa menyelamatkannya setelah mereka dikepung. Ini maka mereka kemudian apa selamat dari cengkeraman Fir'aun dan bahkan sampai akhirnya Fir'aun kemudian apa ditenggelamkan oleh Allah tapi setelah sampai di daratan ini, dan kisah ini disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW ini, eh, dalam dalam sejarah bagaimana Bani Israel ketika mendapatkan kenikmatan Allah SWT yang demikian besarnya tapi mereka tidak mau apa bersyukur karena terlalu mudah mendapatkan kenikmatan Allah akhirnya mereka dengan mudahnya mereka melupakannya mereka minta kepada Nabi Musa ejalana ilahan kamalahum alia bikinkan kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan Loh kok enaknya ya tak? Eh ini. Kok enaknya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Eh, ini. Kok setelah sampai di daratan, mereka apa? Meminta kepada Nabi Musa dibikinkan sesembahan. Loh kenapa tidak menyembah kepada Allah? Eh ini. Maka Nabi Musa menjawab, "Qala innakum qaumun tajhalun." Kalian itu memang orang-orang bodoh. Eh ini. Kalian memang orang-orang apa? orang-orang bodoh. Eh. demikianlah seandainya kebodohan ini menimpa kaum muslimin, maka mereka menjalani apa yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya itu Bani, Bani Israel. Oleh karena itu, eh, kaum muslimin ini disebut Rasulullah, kalian itu akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Jengkal demi jengkal, sehasta demi sehasta. Sampai masuk lubang biawak pun, seandainya mereka masuk lubang, lubang biawak, Mungkin nggak masuk lubang biawak manusia. Eh, <clears throat> nggak mungkin. Tapi apa? Sampai diumpamakan seperti itu seandainya. Eh, ini mereka itu masuk lubang biawak, kalian akan mengikuti. Ya Rasulullah, apakah maksudnya Yahudi dan dan Nasrani, orang Nasrani, Bani Israel? Kata Rasulullah, siapa lagi? Siapa lagi? Gak ada yang lain. Maksudnya pak, yang mereka itulah yang dimaksud seorang-orang sebelum kalian. Siapa lagi? Faman. Famanin nasu illa ulaik. Dalam riwayat lain, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Dan inilah sunnahnya kaum eh, kaum Bani Israel. Sunnahnya umat yang diselamatkan oleh Allah. Diberikan kenikmatan, diberikan ke kemudahan oleh Allah SWT. Tapi balasannya adalah demikian. Eh, demikian <clears throat> demikian mudahnya mereka kufur, demikian mudahnya mereka bermaksiat kepada Allah. Ya ini. Oleh karena itu, Seandainya Allah menghendaki lam tasara minhum. Ini kepada umat kaum muslimin wahai Rasulullah. Seandainya Allah menghendaki lam tasara minhum. Pasti Allah akan apa? Tolong mereka. Kalian itu akan uh, akan menang. Tetapi untuk diuji kalian itu. Allah ingin menguji kalian dengan sebagian yang lain. Nah ini. Labuda an nabda'a bitasih aqidah. Satu hal yang wajib untuk kita memulai untuk mengoreksi akidah Watarbiati jairin alal aqidah mendidik generasi ini di atas akidah as-sahihah yang benar yang lurus bukan yang penting punya akidah akidah banyak ya tak? tapi akidah yang benar ini yang sulit akidah yang lurus akidah yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah dan para, kepada para sahabatnya inilah yang sebenarnya banyak tantangannya dan ini inilah yang akan menjadi apa eh, menjadi tantangan terbesar untuk diperjuangkan Siapkah di antara kita, Pak? Menerima akidah saja. Nggak usah merjongkan dulu. Kita menerima akidah yang sahihah ini tadi. Ini yang pertama kali harus kita eh, kita siapkan diri kita. Setelah itu kita menyiapkan diri untuk menyampaikan akidah kepada kepada orang lain. Sehingga inilah sebenarnya eh, <clears throat> yang paling besar faktor yang paling besar untuk bisa menyelamatkan kita. Untuk bisa pak kembali Islam itu eh, jaya dan kembali kepada apa yang telah di alami oleh umat-umat uh, oleh uh, generasi pertama umat ini itu jayanya Islam ditakuti oleh umat-umat kaum kufar nah, ini seribu apa namanya satu bulan perjalanan itu mereka sudah apa gentar jarak satu bulan perjalanan nah, ini mereka sudah ketakutan duluan apakah sekarang ini ada nah, ini. bahkan mereka sendiri yang datang nggak perlu apa nggak perlu kaum muslimin datang satu bulan perjalanan sebelumnya tapi apa? Seandainya seluruh kaum muslimin datang kepada mereka, eh, itu mereka masih belum apa? Eh, belum gentar. Ini karena apa? Karena kaum muslimin masih belum memiliki akidah yang yang lurus. Kalau seandainya kaum muslimin beberapa gelintir orang atau hanya beberapa eh, beberapa kelompok kaum muslimin saja, tapi mereka memiliki akidah, itulah yang paling ditakuti oleh kaum kaum kufar. Tapi giliran kaum muslimin yang uh, yang ribuan jutaan manusia kaum muslimin tidak ada yang ditakuti. Kenapa demikian? Karena akidahnya. Nah ini bukan karena jumlahnya dan bilangannya. Mereka orang kafir tahu bahwasanya bilangan atau jumlah itu bukanlah ukuran, tapi mutu dan kualitas kaum muslimin. Dan itulah yang berusaha mereka halangi. Berusaha untuk mereka apa? Eh, mereka halangi untuk terwujud seandainya Eh, terjadi di umat ini para sahabat Muhammad baru. Dan itu dikatakan oleh mereka, orientalis mengatakan, kalau seandainya kaum muslimin itu mereka menjadi seperti para sahabatnya Muhammad. Nah ini, menjadi seperti apa? Para sahabatnya Muhammad, maka itu adalah ancaman. Itulah sebenarnya apa? Ancamannya. Ancaman terbesar kalau seandainya umat ini menjadi seperti para sahabat Muhammad. Kayak eh, ini. Gak usah menjadi Muhammadnya, menjadi para sahabatnya pak. Seperti atau mengikuti jejaknya para sahabat Muhammad. Dan inilah yang sebenarnya ditakuti oleh mereka. Eh, Taib, <clears throat> eh, jalan yubtala. Siapakah mereka yang ditakuti? Generasi yubtala yang diuji, fayasbir alal bala. Bersabar di atas cobaan di atas apa cobaan ujian eh, ini disiksa kemudian disuruh apa namanya dituntut untuk melepaskan akidahnya eh, ini kemudian apa mereka bersabar di atasnya eh, ini mereka tidak melepaskannya dan itulah yang dilakukan para sahabat Bilal dan para sahabat yang lainnya disiksa mereka siap mati mereka siap apa eh, mereka siap mempertahankan eh, mengorbankan nyawanya mereka bahkan orang tuanya bahkan kepada apa eh, anak dan istrinya ini eh, untuk dalam rangka apa? Eh, dalam rangka Islam, dalam rangka akidah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ini eh, fayasbiru alal bala kama sabarul jilul awal sebagaimana bersabarnya generasi pertama. Generasi pertama. Siapa generasi pertama? Para sahabat ridwanullah. Inilah yang ditakuti. Dan inilah yang sebenarnya apa? Nah, sebenarnya awal munculnya dan menangnya ke Islam. Kemenangan Islam adalah jika kaum muslimin kembali kepada generasi pertama. Kembali seperti menjalani seperti apa? Menjalani Islam ini dan menjalankan Islam sebagaimana generasi pertama umat ini. Imam Malik mengatakan, la yuslihu amra hadil ummah illa bima aslaha bi أولها. Bima, bima bi Tidak akan bisa memperbaiki umat ini kecuali yang telah memperbaiki generasi pertama umat ini atau e, tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah baik dengannya generasi pertama umat ini. Eh, inilah yang sebenarnya pak yang harus kita kejar dan kita prioritaskan tujuan utamanya. Baik, insyaallah sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. kita selalu mendengar bahkan belajar membaca sebagainya tentang akidah allah. tapi kita mendapatkannya selalu di tempat-tempat tertentu artinya di masjid atau di masjid-masjid yang memang disediakan untuk itu sehingga menurut saya kurang produktif tempat dikata dakwah ini selalu dari tempat ke tempat dari satu daerah dan situ situ aja sehingga menurut pemahaman saya pemikiran saya sementara ini saya pribadi dakwah tauhidullah itu tidak menyentuh kepada masyarakat masyarakat yang yang kita sendiri tahu bahwa disitulah letaknya khurafat disitulah letaknya syirik ya. lalu bagaimana solusinya Ustaz? sehingga dakwah ini bisa menyentuh kepada orang-orang yang yang pada kita katakan kafir mereka itu dalam akidah. Tentang masalah uh, pertanyaan yang bagus, bagaimana solusi kita dengan uh, masyarakat kita yang penuh dengan khurafat atau melakukan perbuatan kekafiran atau kesyirikan? Artinya tidak boleh kita mengatakan mereka kafir atau musyrik, tapi kita mengatakan bahwasanya banyak di antara kaum muslimin yang telah terjerumus ke dalam kesyirikan, kekafiran sebagaimana kekafiran kesyirikan umat-umat sebelumnya. Solusinya adalah dakwah. Dan ini kesalahpahaman yang seharusnya diluruskan. Bahwasanya dakwah akidah bukanlah terbatas kepada masjid, kajian majelis taklim, kitab. Nah ini. Tetapi dakwah sebagaimana yang sering saya sampaikan, adalah disampaikan ke masyarakat bahkan seorang ngobrol di dalam bis atau bahkan seorang di dalam warung seorang bisa berdakwah bisa tauhid tidak mesti harus menyampaikan dalam apa dalam forum khutbah Jumat atau dalam keadaan apa nah, dalam keadaan atau dalam kajian hey. Eh, atau menulis buletin tidak tapi sampaikan akidah itu dimanapun kita berada kalau dikatakan bahwasanya dakwah apa namanya dakwah ke masyarakat itu tidak dimiliki oleh dakwah salaf. Ini adalah sebenarnya gambaran yang eh, yang parsial dari dakwah ini. Kalau mungkin salafi yang berdakwah, mungkin kita katakan mereka nggak pernah memamerkan dakwahnya mereka ke masyarakat. Maksudnya mereka dalam apa? Eh, dalam dakwah itu mereka terdapat kekurangan. Dan ini harus diakui. Kalau seorang itu apa pergi ke beberapa tempat yang ada di <clears throat> di daerah yang lain, maka dia akan melihat bahwasanya sebenarnya dakwah ini, dakwah akidah, tauhid ini tidaklah seperti gambaran yang kita apa, gambarkan sekarang seperti di Indonesia atau di sebagian tempat di Indonesia. Dakwah salafiyah sebenarnya telah masuk ke berbagai pelosok. Tapi kita tidak perlu mengatakan lo itu loh dakwah ya. ini sudah apa sampai di pelosok <coughs> nah, ini tidak perlu kemudian harus dibuktikan apa namanya melalui apa pameran bahwasanya kita telah sampai ke masyarakat kita sampai apa ke ke, ke rumah-rumah walaupun dakwah ini harus sampaikan ke ke rumah-rumah kita sampaikan di dalam keluarga kita inilah sebenarnya apa hakikat dakwah dakwah itu adalah mengajak mengajak orang untuk mengaji mengajak orang untuk apa? Untuk meng, uh, untuk me, uh, <clears throat> untuk memahami diri ini, memahami akidah yang benar. Akan tetapi untuk mendapatkan akidah yang benar, bisa jadi seorang di dalam menyampaikannya dia khawatir salah. Itu mungkin dia hanya bisa mengajak kita ngaji. Kita kira apa? Datang ke masjid, mendengarkan kajian. Kalau seandainya dia mampu untuk mengajak masyarakat di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, di dalam apa? nah, di dalam warung, di dalam di dalam tenda, ketika seorang ber sama sama bekerja, sama-sama naik kendaraan, itu adalah dakwah, lahan dakwah. Jangan dipahami lahan dakwah cuma apa? di masjid. Diaman yang namanya dakwah di pelosok, di pelosok-pelosok desa di daerah terpencil. Nah, ini para tulabul ilmu santri mereka setiap eh, setiap pekan itu keluar untuk dakwah. Nah, ini. Sehingga sebenarnya apa? yang betul-betul tablik ke masyarakat justru adalah dakwah salafiyah. Nah, inilah sebenarnya enggak yang yang justru harus kita laksanakan. Ini yang salah. Sering kita apa? Eh, mengkritik jamaah apa namanya jamaah eh, misalkan jamaah tablik. Kita tidak mengkritik jamaah tablik dari sisi dakwah mereka ke masyarakat. Justru sebenarnya itulah sebenarnya seharusnya kita apa? dakwahnya. Tetapi yang kita kritik adalah apa? mereka tidak menyampaikan akidah dan mereka mempunyai pantangan untuk menyampaikan kesyirikan. Itu sebenarnya apa? Kita kritisi. Bukan masalah mereka dakwah ke masyarakat itu justru sebenarnya harusnya kita lakukan. Ini apa? Nah, adalah banyak seharusnya. Justru seharusnya yang kita lakukan adalah kita mengajak masyarakat. Siapapun yang kita bisa sampaikan, kita mampu untuk menyampaikan, sampaikan dakwah ini. Dakwah kepada apa? Akidah Nah inilah yang sebenarnya kita bahas kritisi dari dakwah ini Yaitu dakwah jamaah jama, jama tablik Adalah ketika mereka mempunyai prinsip Tidak menyampaikan apa? Masalah kesyirikan Jangan dulu dibahas Jangan di, di pokoknya biarkan saja eh, Ini beta nggak usah Yang penting orang itu mau ke masjid eh. Kalau seandainya seorang misalkan jamaah tablik Sudah yang penting orang itu jamaah tablik ngajak ke masjid Nanti belajar akidah Alhamdulillah jazakumullah khairan tidak pernah saya pengalaman seperti itu. Eh. Memang ada ya? Dulu pernah ngikutin. Eh, iya. Kemudian karena saya mengusulkan seperti yang iya. sampaikan kepada ini, kemudian saya ditentang. Iya. Jadi saya bilang, wah ini ini sudah tidak betul ini. Makanya. Di sini letaknya sebenarnya. Dengan cara yang memang tapi iya. kemudian paham-paham akidahnya itu tidak disempurnakan. Dan memang eh, makanya di sini salah satu apa? Kenapa kita justru ditentang dakwah ini dibicarakan, dijelek-jelekan, suka menjelekkan jamaah? Kita namanya kritis, kritik itu bukanlah kritik untuk apa? Membenci. Tapi kita kritik membangun. Kita ini dalam rangka untuk apa? Eh, untuk memperbaiki umat. Nah, ini justru sesuatu yang paling penting untuk disampaikan. Kenapa malah dilarang? Justru yang paling apa? Paling prinsip. Nah, ini akidah. Adapun fadilul amal ibaratnya adalah apa? Ornamen suatu rumah, suatu bangunan itu adalah apa? Ya, adalah catnya. Kemudian apa? Kacanya, dindingnya, kemudian apa? E, pilarnya atau apa namanya? hiasan-hiasannya. Itulah namanya fadailul amal. Tetapi tonggaknya, fondasinya inilah akidah, inilah yang seharusnya ditegakkan. Sehingga ini yang salah dipahami oleh sebagian kelompok yang dikritik oleh dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah tidaklah kemudian apa? Eh, merasa menang dan merasa apa? Paling menurut sendiri, paling masuk surga. Ini tidak pernah didakwahkan Islam. Salafi adalah bahwa menyampaikan ini adalah kita yang harus didakwahkan. Adapun seandainya misalkan oh kita tidak ke masyarakat, tapi kita memang apa? Nah, mungkin kurang dari sisi ini. <clears throat> itu orangnya, bukan dakwahnya. Salah sini kira-kira. Itu adalah apa? Orangnya yang kita kekurang dalam masalah itu. Tetapi apa? Tetapi prinsip kita dakwah ini tidaklah hanya berputar keji di masjid di majelis taklim, tapi kita sampaikan ke seluruh apa? umat. Nah, ini kalau seandainya orang di Indonesia, mungkin orang bisa mengatakan, orang jamaah tabligh mengatakan kalian nggak dakwah ke masyarakat. Mungkin benar. Tetapi kalau orang apa? Seperti di Yaman atau di Saudi atau di berbagai tempat yang di mana dakwah salah berkembang, yang melakukan tabligh ke masyarakat, ke lorong-lorong ke berbagai pelosok adalah dakwah salafiyah. Eh. Yang tablik ke masjid-masjid, nah, ini. yang apa namanya kurus setiap pekan, itu adalah dakwah salafiyah. Eh. Di Yaman, ini saya apa namanya <clears throat> setiap apa namanya saya belajar dari satu tempat ke tempat lain. Guru saya ada di sana. Lewat mampir masjid kita sampaikan. Salah satu berdiri habis sholat, eh, kita sholat di masjid itu kita sampaikan berdiri menyampaikan nasihat, menyampaikan nasihat. Eh, ini sebenarnya eh, dakwah. Sehingga kalau julukan hanya bahwasanya dakwah salafiyah tidaklah memasyarakat, itu kita katakan mungkin orangnya memang. Kita nggak perlu apa menutup diri bahwasanya itulah memang kekurangan. Sama sini kira-kira. Tetapi bahwasanya prinsip dakwah inilah yang harus kita tegakkan. Prinsip akidah kita sampaikan eh, tawakal kepada Allah bahwasanya kita hanya minta kepada Allah tidak perlu takut kepada apa uh, khurafat yang ada itu adalah jin dan sebagainya kita tidak perlu takut dengan jin ini kita sampaikan kita bisa menyampaikan ke masyarakat dalam keadaan apa seperti ini oh jin itu adalah oh ada ada berita ini ada penampakan ini mengerikan ada orang mati gara-gara apa nah, ini ada apa namanya roh yang apa eh, yang balas dendam kita sampaikan sampaikan ini nggak benar itu adalah apa jin yang apa namanya Ya, Deng putih menampakkan dirinya dalam bentuk yang yang mengerikan. Sebenarnya bentuknya adalah apa? Eh, tidak seperti itu. Bahkan seandainya bentuk aslinya itu anak-anak akan mempermainkan seperti boneka. Artinya seperti apa? Mainan anak-anak. So, Rasulullah SAW pernah menangkap eh, eh, apa namanya Eh, seekor setan. Eh, seekor setan. <laughs> eh, ini. Pernah waktu apa? Setan ini apa? Sampai ludahnya ini apa? Eh, terasa di eh, waktu sholat ini Rasulullah. Eh, ini sampai apa ludahnya apa dicekik oleh Rasulullah SAW lalu kemudian apa ketika telah selesai para sahabat bertanya eh, ini apa yang tadi dilakukan Rasulullah seperti setan mengganggu apa mengganggu sholat seandainya bukan karena doanya Nabi Sulaiman aku sudah ikat setan itu di masjid dan dimainkan oleh anak-anak dimainkan oleh apa oleh anak-anak ini jin sehingga sebenarnya jin itu diberi kemampuan oleh Allah untuk menampakkan dalam bentuk yang ngeri. Tapi nah, bentuk aslinya eh, itu sesuatu yang tidak menakutkan. Tapi yang menakutkan, yang harus kita takuti adalah godaannya. Godaan apa? Jin. Tapi kekuatan jin itu sendiri adalah makhluk yang lemah. Dibacakan Quran, eh ini oh, jin masuk apa? Dalam tubuh seseorang kepanasan. Dia akan apa? Kepanasan. Nah, dia akan terbakar dengan bacaan Al-Quran. Inilah syaitan. Sehingga sebenarnya ini yang sebenarnya harus ditanamkan di masyarakat kita. Sebelum eh, sebelumnya harus tanamkan pada diri kita. Diri kita mau berdakwah, kita takut duluan. Eh, ini nah, kita kita harus kita perbaiki duluan sebelum kita dakwah ke masyarakat. Eh, ini ketika ada penampakan kita lari duluan. Enggak, yuk lari duluan. Eh, nah ini, eh, ini. kalau ditantang boleh. Ditantang Tenaga dalam dan sebagainya. Tantang. Tantang. tapi kita harus tawakal kepada Allah. Jangan mengandalkan kemampuan diri kita. Tapi kita tawakal kepada Allah. Enggak, dia kan dia kan mengkibirkan setan. Iya, makanya mengangkat kita Makanya kita kita tentang datangkan setanmu. Ya, datangkan setanmu. Saya akan tawakal kepada Allah. Saya akan membaca apa? Ayat kursi dan akan apa? Hanya bersandar kepada Allah. Tidak perlu pakai ilmu, tidak pakai mempelajari apa? Eh, berbagai macam. Dan kita harus yakin kepada Allah bahwasanya Allah yang memberikan apa? Kekuatan. Bahwasanya setan adalah inna kaidah setan karena taifah. semuanya kaidah setan adalah taif. Nah, itu yang harus kita tanamkan diri kita. Sebelum kita apa? Berdakwah. Lah kalau kita berdakwah kepada masyarakat, ini, eh, lah kamu nanti bagaimana kalau dia, wah saya tidak berani dulu. Nah kamu gimana berdakwah kemudian apa? Ketika ditantang kemudian apa? Keterduluan. Inilah yang sebenarnya harus di eh, kita tanamkan dulu. Kalau Sementara kalau orang yang A itu nggak mempan di iya. pajak misalnya. Iya. Yang menyampaikan bukti pada iya. saya. Uh. Saya bilang kalau nggak bisa mempan di pajak kenapa? Uh. Itu cuma lima ini ini. Uh. Ah. Ini kan satu yang kabar yang bohong dan kibir dan sombong. Iya. Saya tidak memulai dulu tapi dia yang. Iya. Kemudian saya mengatakan sampaikan kepada si A, yeah. saya, yeah kalau memang saya sentuh dengan tidak aja eh. apa sambungnya tak terputus tolong silat nanti saya saya mengatakan begitu katanya saya sombong saya bilang saya nggak sombong kamu menyembuhkan diri karena setan saya menyembuhkan kepada Allah tidak akan mungkin saya terpotong kalau Allah tidak mau mengendaki saya terpotong Ya makanya kita apa tidak menyandarkan kepada apa diri kita. Dan nah, artinya apa? Artinya kita tantang. Pokoknya apa namanya uh, <clears throat> seorang boleh menantang jika memang apa? Uh, misalkan uh, kalau dia itu memang betul-betul apa? Uh, anti apa? anti peluru, anti ini dan sebagainya, ya tak? ya tak? Makanya kita sampaikan kita tantang sudah apa namanya kalau enggak maka potong urat nadi saya. Nah. Itu boleh saja. Boleh. Nah, boleh saja seandainya apa? Demikian itu apa betul-betul apa bisa mau kan kita takut-takuti ya kita ini kan seolah-olah makanya takwa kan ditakut-takuti iya jangan ke situ kalau kamu kencing aja kamu bisa tembak kamu ini saya bilang saya kencing boleh itu boleh Makanya tidak perlu kita apa menghinakan. Karena kita khawatirnya apa? Kalau menghinakan sembahan orang lain, maka dia akan menghinakan apa? Allah SWT. Nah, kita khawatirkan itu. Eh, kita sampaikan dengan dakwah yang eh, yang benar. Eh, kita sampaikan dengan dakwah yang benar. Sebelum kita kemudian apa pakai sesumbar, karena itu lebih banyak tidak manfaatnya. Lebih bermanfaat kalau seandainya apa? Kalau seandainya seperti itu kita sudah menyampaikan itu tidak benar, itu adalah seandainya memang betul mungkin orang itu punya kekuatan apa anti apa bacok, memang bisa. Tapi itu adalah dari apa? Dari jin. Enggak maksudnya bukan dari Allah, maksudnya apa? Dia itu di dilindungi oleh apa? Oleh jin pakai bantuan jin. Dan itu seandainya apa? Eh, seandainya orang itu apa namanya <clears throat> betul-betul eh, dia itu tidak mempan, maka kita buktikan. Saya baca Bismillah. Baca Bismillah. Saya akan bacakan Bismillah saja, tidak usah yang lainnya. Bismillah, tidak usah pedang. Eh ini jarum saja. <laughs> silat saja, silat. Eh, ada yang sombong itu oleh teman akan masih pawon Makanya. Makanya artinya kalau seandainya seperti itu itu sebenarnya adalah memang bisa, memang bisa seperti dabus, ya toh? Itu memang ada dan itu adalah apa? Bantuan setan jin. Memang ada seperti di di Bali itu ada kan dabus apa namanya acara dan itu betul dipukulkan dan orang malah dipukulkan istilahnya. Silakan kalau memukul di ditunjukkan. Maka apa? Yang memukul pun juga apa? orang yang memang sudah pak uh, sudah eh, eh, tidak pakai baca Bismillah eh, coba pak coba kalau seandainya pak iya. baca Bismillah nggak usah nggak usah pakai apa uh, nggak usah pakai uh, nafsu uh, nggak usah bernafsu artinya apa cuma ditempelkan saja dia akan takut betul akan takut dan itu banyak yang sudah demikian bahkan yang terbang sekalipun dan itu terjadi ini ada kejadian dan itu apa cerita sendiri Nah, ini di Banten. Nah, ya, itu itu ada seorang ikhwan yang dia apa namanya dakwah di sana. E, tapi dia apa namanya ketika menyampaikan kita tauhid nggak perlu kita apa namanya. Iya, istilahnya memakai uh, bantuan jin seperti itu. Itu termasuk kesyirikan. Sihir. Nah, ini kekafiran. Sihir itu termasuk kafiran. Nah, ini banyak di masyarakat ini apa? Sihir, hipnotis itu sebenarnya banyak yang memakai bantuan apa? Jin dan setan. ada dalam Islam hipnotis Eh, hipnotis itu nggak ada dalam Islam. Eh, ini bahkan semuanya adalah apa? Pakai bantuan apa? Bantuan jin. Eh, <clears throat> nggak ada namanya apa kekuatan eh, latihan, kekuatan apa namanya eh, elektromagnetik, kemudian apa fisikologi, kata malaikat. Eh, ada semuanya. Tipuan-tipuan semuanya. Dan itu semuanya adalah bantuan jin. makanya pak, seperti saya sebenarnya terjadi ini betul-betul terbang bisa terbang. Memang betul kita katakan nggak perlu kita apa namanya dustakan. Memang bisa. Orang anti apa? Baca. Bismillah, memang diizin diizin Allah. Tapi apa? Pakai bantuan ini tadi. Mesti pakai bantuan bukan setan ini tadi, bantuan jin. Nggak percaya? Tunjukkan saya orangnya. Eh, tunjukkan saya apa? Orangnya. Nggak usah apa? Eh, silahkan terbang. Eh, silahkan terbang. Maksudnya sampai akhirnya ditantang. ini, eh, kalau memang tunjukkan, tunjukkan sekarang adu kekuatan. Terbang betul, dibacakan ikhwannya ini bingung baca apa. Awalnya sebenarnya dia apa? Eh, ketika terbang itu apa? Orang pada takjub. Ini di Banten. Ini ketika apa? Akhirnya dia baca sudah ayat kursi. Ayat kursi dibaca. Nah, ini jatuh di hadapannya. Nah, ini ketepuk namanya jatuh ya. Pak ketika mondok di Gresik sampai putus waktu ninja-ninja eh. itu juga dari Banten Makanya itu istilahnya dapus kan dari Banten banyak. Nah, seperti itu. <coughs> Jadi ilmu-ilmu seperti itu sebenarnya apa? Semuanya pakai banten jin. Entah yang dapus yang dipakai uh, air keras disiramkan, uh, kemudian enggak apa, eh, nggak e, lengket semuanya kainnya itu apa? Langsung langsung apa? leleh lahnya. Kita nggak perlu menyombongkan diri. Bukan menyombongkan, artinya apa nama. <coughs> Iya. Nama ini. Iya. Kita besarkan nama Allah. Apa namanya? Nah, saya akan apa namanya bisa biidznillah dengan izin Allah. Hey. Artinya apa? Enggak perlu kita menyadarkan kepada kita. Saya akan buktikan bahwasanya apa? Nah, itu adalah sebenarnya adalah apa? Nah, adalah bantuan seton. Kita tidak perlu mengatakan mendustakan itu enggak benar. Kita katakan bisa jadi, tetapi adalah apa? Nah, semuanya akan kalah dengan apa? Dan dengan bismillah saja. Ya, Walaupun ayat kursi kita nggak tahu artinya Walaupun ayat kursi nggak tahu artinya tapi kita yakin bahwasanya pak eh, itulah dari Allah swt eh, tapi jelas apa lebih kuat kalau seandainya kita pak mengetahui maknanya dan kita ikhlas kepada Allah swt eh, ini yang sebenarnya muslim, muslim. Eh, banyak muslim yang terbang bahkan tidak usah, tidak usah ini banyak seperti ini ilmu terbang, eh, ini ilmu terbang dan kemudian bisa menyembuhkan orang menyembuhkan penyakit. Tapi iya, iya, iya, Mati. Ya untung nggak sampai robek. Semongko ditaruh di atas perut. Perut mm-hmm. pakai dirang bener-bener pelowek ini ya untung nggak sampai pedot mungkin mati kan <laughs> itu alasannya gurunya kurang miripnya. <laughs> masuk jadi Makanya itu istilahnya semuanya dirahmat iya. benci. Aneh-aneh saja. Kalau kita melihat contoh Nabi dibikin pakai ayat-ayat rupiah dari jauh mungkin iya. begitu. Bahkan bahkan pakai zikir. Iya, pakai zikir sore. Iya, iya, saya nggak usah jauh, teman saya bisa terbang pakai zikir pagi sore. Karena memang niatnya sudah lain. Saya punya teman, eh, punya teman dan cerita sendiri. Saya dulu saksi dan sebelum saya mengenal zikir pagi sore dengan dakwah salafiyah, Islam Muslim itu saya sudah tahu namanya dari guru saya namanya dikir pagi sore saya baca tapi niatnya lain bukan dikir pagi sore niatnya untuk memperkuat ini tadi kesaktian untuk mempertahankan diri kesaktian ini tadi bisa terbang bisa apa namanya pergi kemana-mana bisa ke Ngelor Kidul bisa ke ketemu bisa nyembuhkan orang sakit pager, gaib iya, iya. ya dukun jadi dukun tobat itu kena ayat beribadah untuk tujuan dunia tidak mendapatkan di akhirat yes. <coughs> Iya. Artinya seorang dia itu melakukan amalan yang bisa jadi amalannya sunnah. Artinya apa? Dikit pagi sore dibaca. Tetapi niatnya beda. Iya. Hasilnya juga beda. Iya, ini bisa saja seorang itu apa? E, memang sudah apa memiliki potensi istilahnya untuk apa? E, seperti itu. Kalau ya. kita pernah menyembuhkan seseorang masjid menyembuhkan itu ini nah, kita ini ada <coughs> pengalaman saya sendiri hmm. menyembuhkan seseorang kena jin betul awalnya tidak apa-apa hmm. tapi masih kuat saya laki-laki hmm. <coughs> dalam satu hari tidak sampai hmm. dan kemudian saya di untuk mengobatin orang saya bilang saya tidak mau saya tidak bisa hmm. Loh, tadi kok bisa saya tidak izin Allah tapi kalau untuk kerjaan itu saya bukan bukan saya orangnya hmm. sehingga saya tolak ya makanya pak sebenarnya siapapun dia bisa ya artinya eh, yang dibutuhkan adalah Pak keyakinan eh, dan takwa seseorang eh, ini yang pertama kemudian tidaklah seorang itu menyandarkan kepada dirinya sendiri ini sering orang itu apa e, karena yang seakan-akan bahwa orang ini yang e, bisa merukyah dan sebagainya ini akhirnya diyakini bahwasanya ini sakti ya dan sebagainya ini yang dikhawatirkan. Kalau seandainya tidak seperti itu, artinya dengan izin Allah karena ketakwaannya si fulan, uh, dia mungkin doanya lebih apa? Lebih dikabulkan. Ini adalah apa? Uh, <clears throat> ini sebenarnya adalah amalan yang makruh seandainya seorang meminta kepada orang lain. Makanya kalau ada seperti itu, kita tidak perlu diminta. Artinya apa? Kita langsung apa? Seandainya kita apa? Datangi, kita merukyah orang tersebut. Sehingga rukyah itu uh, kita tidak mesti harus diminta rukyah lalu kita datang tapi lillahi taala nah, tanpa kita apa eh, tanpa kita kemudian eh, apa namanya mematok harga walaupun sebenarnya apa namanya boleh seorang eh, menerima bayaran dari rukyah bahkan eh, Rasulullah menyebutkan bahwasanya apa namanya bayaran yang paling baik itu kalau seorang itu apa eh, dari apa membaca Quran maksudnya merukyah ini merukyahnya tidak perlu sentuh, Beliau di kan Sebenarnya tidak perlu. Bacakan saja. Nah ini, Jadi, kasih air minum, nah, air minum itu dibacakan, kemudian diminumkan atau diguyurkan ke tubuh orang tersebut. Dan tidak perlu menyentuhnya. Bisa. Nah, Iya, artinya pak, yang penting apa? Kita tidak perlu ma, menyentuh wanita tersebut, baik dengan kaos tangan ataukah dengan apa namanya penghalang dan sebagainya. Bagaimanapun ini akan justru menimbulkan eh, fitnah. Ini bukan lagi apa? Eh, makanya rukyah saja. Rukyah itu tidak ada dalilnya untuk apa? Eh, rukyah itu harus apa? Menyentuh. Nah, bacaan itulah yang sebenarnya takdir. Pengaruhnya itu dengan bacaannya, bukan dengan sentuhannya. Eh, ini. Nanti sentuhannya itu akan lain. Bisa jadi sembuh, tapi karena sentuhan. Eh, ini sembuhnya bukan karena apa? Karena Allah SWT. Eh, nah, ini jinnya yang memang apa? Ngalah. Ini supaya apa? Supaya tambah apa? Eh, orangnya tambah diangkat. Oh, ini berarti uh, dengan rabaan ini. Iya, iya, eh, itu yang ditakutkan. Ah, eh, ini setannya ini pinter. Ahli. Eh, ahli dalam apa menyesatkan manusia itu apa pinter. Dengan apa? Oh, ternyata kalau dipegang lebih apa? Mujarab. kita masalahnya bukan kesembuhannya tetapi syar'inya. Syar'inya dulu. Eh, ini masalah hasilnya serahkan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir sebaiknya tidak Kadang malah meremehkan sebenarnya apa namanya obat atau sifat uh, eh, Al-Qur'an itu bisa akan tetapi uh, akan tetapi tidak kemudian seorang mempermudah eh, merukyah atau apa namanya melayani minta dirukyah dan sebagainya. eh, ini bisa saja seorang apa? Seorang walaupun kafir itu juga dirukyah dengan izin Allah Subhanahu Akan tapi apa? Eh, kita ini untuk menjadi profesi perukyah dan sebagainya. Ini sebenarnya apa? E, justru seharusnya kita mengajarkan orang untuk bisa merukyah dirinya sendiri karena rukyah itu, itu ya artinya apa kita jangan sampai apa e, mempromosikan kita sebagai perukyah artinya apa seorang itu tidaklah e, mengajar atau tidaklah mempromosikan e, dengan e, bisnis sebagai suatu apa hmm. bisnis ya. tapi seorang itu mendakwahkan kepada orang lain supaya dia tawakal dan bisa merukyah dirinya sendiri kita berikan orang itu yakin dengan apa eh, rukyah syariah maksudnya apa bukan yakin rukyah syariah itu menyembuhkan datang ke saya tapi apa kalian itu ada eh, bisa merukyah sendiri kan Rasulullah eh, dan Rasulullah berarti rukyah <coughs> oleh, oleh apa oleh Jibril waktu itu ini rukyah turunnya ayat itu dan setelah itu dibaca oleh Rasulullah bukan kemudian orang dibacakan tapi membaca sendiri-sendiri zikir sebagai sebuah zikir karena zikir adalah benteng lebih baik menjadi benteng daripada kita pak mengobati nah, benteng kan preventif ya ini lebih baik daripada pak daripada seorang sudah kena kemudian apa diobati eh. <coughs> insyaallah mau mau tanya sebentar tentang tentang doanya ini punya usaha apa melayani hati ya, makanya disebutkan istilahnya ini ya untuk siapa hmm. ya, yang menyembelih itu apa niat meniatkan untuk uh, eh, akikoh si bulan oh, gitu. eh, akikohnya anaknya si bulan gitu aja tidak hmm. perlu misalkan anaknya itu nama kan bisa jadi anaknya uh, mungkin belakangan kan anaknya si bulan yang berlah nggak apa niatnya saja nggak perlu dilafatkan nggak ada lafaz <clears throat> ketinggalan ini tadi. Sama Pak. Ini. Oh, iya, iya. Ini aja, Pak. Oh, oh iya, sama dua ya Pak. Aku jarang ketemu. Saya tengah dulu dicetak wa anu itu lho, apa itu buku apa kan Kali tahu pun gak ada tunggal lho. Eh, bagus. Sudah iya. oh, oh, iya. ada. Ya? Ustaz. Anda. Ya, Bos. Al-Badr itu gantian imamnya di sana kan yang paling bagus apalagi Pak Joko jadi kayak terpacu ini seperti dia ayo itu <laughs> kompetisi menghafal Al-Quran tapi baru menghafal belum memahami so gini kalau ustaz tadi makan itu berdua <laughs> saya itu loh Aduh, anak dua terus sama istri itu besar ya. enam ribu tapi kuat enak lagi besar itu nasi goreng yang biggie. lima tahun sekitar lima tahun sampai enam tahun belajar itu jadi seperti itu akibatnya Teve um bateu na Mama significa. Mereka akan bisa belajar agama Bintoro, mengaji pondok, mau belajar Bintoro itu kayak buat aku nanti. Kamu tadi kok jadi kok kalau jawaban itu masih kalau panas panas dikira gatel kepingin metu. hanya doanya kamu anak-anaknya yang soleh itu yang yang bisa diterima insya Allah nama Allah doanya orang lain saudara-saudara mama nggak masuk ya cuma anak-anaknya tak ada kamu soleh kamu nasinya ini lapor tidak tutupin ayo lu kok tidak kesempatan itu ya, ke Lampung ini apa cek bebek bebek cilik makanan orang terus Mm-hmm. Terus aku tak sayang, saya tidak lalu ngomong ke aku. Tidak ngomong ke aku. Takut, ngomong, tidak وفق أقلامه نفس وضع المؤمنين نفس وأسهدين من تاوية Terakhir ya. Kebanyakan satu-satu kilo ya, itu pun ini alkitab satu misalnya. Jadi satu-satu satu ya. Jadi ini ini ya. Tapi nggak perlu ya. on the Paris kasi kasi ano sa Pilipinas ang paibigay ko ba na Mura pa yung ano dia kita dami anak sana wato sana tak sampai ke apa kita ada wato dia lah ini ini kita mah apa itu kita kita puluh kita puluh kita nak tahu kita semua kalau memang pembuatan suatu thì dene lho ya nek aku ngerti kabeh. Anu aku iku ngene kowe ora ngono. Katro nek katro. Ora bisa katro karo dadi lak katro. Katro. Katro. Yeah. ہاں mungkin dia tidak melihat alat perekam amal soalnya tapi ketinggalan di surat oh iya anu tak bawa eh? jawaban iya itu ambil di kantor ya oh iya iya jawaban ya iya tapi aku dibawa utang anu tapi itu bukan saya sudah raya ya itu ayo kita mulai dulu ya kita ya kan yang Ya. kecil taufik